يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور Apa arti maksud dari manunggaling kaulo Gusti? Apakah bagian dari akidah? Doakan saya cepat wisuda Pak Ustaz. Ada Tuhan besar. Lalu Tuhan besar ini mengalami isyraq, emanasi, memancar. Tuhan yang besar memancar melahirkan Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan yang besar ini namanya Gusti. Tuhan yang kecil itu Kaulo. Maka Gusti bisa connect dengan Kaulo, manunggaling Kaulo Gusti. Menyatu dengan Tuhan. Hai Ustaz Abdul Somad, kenapa kau enggak sholat? Masa Tuhan nyembah Tuhan? Aku kan Tuhan sudah menyatu dengan Tuhan itu terbaca dalam sebuah syair yang ditulis oleh seorang tokohnya aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai apa maksud Tuhan jatuh ke lantai waktu itu dia sedang pangkas rambutnya jatuh ke lantai karena dia adalah bagian dari Tuhan aku ini Tuhan I am a God, aku Tuhan. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai, tapi kemudian aku tersenyum karena yang menyambut aku di bawah juga Tuhan karena tanah itu pun Tuhan keyakinan serba Tuhan maka ini datang dari Yunani kuno masuk ke India masuk ke tempat kita sekarang pun ada juga yang berkeyakinan seperti itu jamaah memperlihatkan FB-nya ke saya dia tulis besar-besar Tuhan tidak pernah menciptakan aku tapi aku adalah bagian pancaran dari Tuhan itu ada. Bagaimana cara mengatasi ini? Tidak bisa ditangkap karena pikiran itu sudah masuk ke kepalanya. Dia hanya bisa diajak berdialog. Bagaimana kita bisa berdialog? Dia tidak pernah mau mendialogkannya. Maka anak-anak kita di masa akan datang diperbaiki isi kepalanya, masukkan ke lembaga pendidikan Islam. Di mana? Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Jelas? Bapak punya uang, punya tanah, wakafkan tanah yang punya semen, punya batu, buat sekolah. Setelah tegak berdiri, hubungi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Kami hardwarenya, Bapak software Bagaimana paketnya, kurikulumnya dari Al-Azhar. Nanti ada tambahan-tambahan, polesan. Al-Azhar punya standarisasi utamanya dari Yayasan Al-Azhar ini adalah dakwah dan sosial. Dakwah, dakwah, dakwah, dakwah sosial. Lalu konsen pada bidang pendidikan. Islam akan bangkit hanya dengan satu cara, pendidikan. Islam tidak bangkit dengan teriakan Allahu Akbar. Memangnya habis ini Allahu Akbar, selesai ini apa? Perut lapar what's next? Habis ini apa? Betul, setelah kumpul ramai-ramai, Allahu Akbar. Yang punya bisnis, bukalah warung Islam. Allahu Akbar. Yang punya hotel, robahlah konversi jadi hotel syariah. Allahu Akbar. Yang punya tanah, wakafkan. Ini teriak Allah Akbar. Tanah bapak gimana? Untuk anak-anakku nanti gimana? Ini baru penikmat pengajian, belum mengamalkan kajian.